Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman Tegal Majo rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan amal ibadah dan am, dan amal soleh tolabul ilmi mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan malam hari ini kita akan bahas ayat yang kelima dan ayat yang keenam dari surat Ali Imran. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat yang kelima dari surat Ali Imran bahasanya innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah samar ya, ya baginya satupun yang di langit ataupun satupun yang ada di bumi. Ya, tidak samar artinya Allah tahu sehingga maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya ya, mengetahui segalanya segala apa yang terjadi di langit ataupun di bumi bahkan kejadian dan peristiwa berupa langkah kaki semut hitam di batu hitam di tengah gelapnya malam Allah pun tahu ya, berapa banyak langkahnya, kemana perginya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan betul-betul mengetahui. <clears throat> ya, e, maka uh, <clears throat> maksud Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal ini tentu bukan hanya sekedar ya, supaya manusia punya wawasan oh Allah itu maha tahu. <clears throat> ya, tentu maksud dibalik ayat ini bukan hanya sekedar kita tahu secara teori bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tahu, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak lepas dari pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Namun maksud dan tujuan dari kalimat ini adalah tarbiyatul insan. Allah Subhanahu wa taala memaksudkan dengan ayatnya adalah untuk mendidik manusia. Allah Subhanahu wa taala maksudkan dengan ayat ini manakala ayat ini betul-betul merasuk dalam sanubari seorang manusia maka dia akan terdidik untuk semangat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersemangat untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia diharapkan setelah mentelaah ayat ini ya, dia menyadari dan tidak punya prasangka adanya satupun amal perbuatannya dan ucapannya yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Bahkan seluruhnya betul-betul Allah ketahui. Tidak ada satupun amal soleh, amal kebajikan yang kita lakukan kecuali Allah ketahui dan Allah catat dan Allah akan siapkan balasannya dan tidak ada satupun amal kejelekan, ucapan kejelekan yang kita lakukan kecuali Allah tahu, Allah catat dan Allah perintahkan malaikat untuk mencatatnya dan telah Allah siapkan hukumannya. Maka jika ayat ini e, betul-betul merasuk dalam sanubar kita, merasuk ke dalam hati kita, lubuk hati kita yang paling dalam, ya, maka ya, ayat ini akan membuahkan kita waspada. Waspada untuk melakukan waspada dan takut, tak khawatir, ya, punya rasa takut untuk melaksanakan hal-hal yang Allah larang dan merasa khawatir, takut dan waspada untuk meninggalkan berbagai hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, ya ketika kita menyadari semua Allah ketahui meskipun kita sendiri dalam kamar, pintu dikunci, jendela ditutup, bahkan lubang angin ditutup. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui maksiat apa yang kita kerjakan. Dan di sini kita jumpai betapa kita bisa lihat dan bisa kita perhatikan betapa Allah adalah zat yang maha pemurah ketika kita mau melakukan satu maksiat ketika ada manusia yang mau melakukan maksiat dia tutup pintu tutup jendela sambil dia bermaksiat Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengirimkan udara kepada dirinya dalam keadaan dia durhaka dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala coba bayangkan seandainya ya, orang tersebut mau bermaksiat dia tutup pintu tutup jendela kemudian Allah juga tutup pernapasannya karena Allah marah dengan maksiatnya selesai sudah ya. dan seandainya semua orang melakukan maksiat seperti itu tidak akan ada orang yang berani maksiat karena saat dia berbuat maksiat Allah tidak mau kirimkan napas Allah tidak akan kirimkan ya, udara ya, mati tentu resikonya namun demikian maha pemurah Allah subhanahu wa ta'ala sampai-sampai ketika manusia itu berbuat maksiat kepadanya dia masih mengirimkan nikmatnya dia paksa manusia tersebut untuk tetap merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala Allah paksa dia untuk menerima nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan sungguh besar dan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan sungguh betapa banyak dan betapa lancangnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Oleh karena itu maka di antara pelajaran penting dari ayat ini, ayat ini adalah berisi tahdir min mukhalafatillah adalah ancaman keras kepada kita sekalian, kepada semua manusia, ancaman keras untuk melanggar dan menyelisihi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena pelanggaran yang kita lakukan sekecil apapun di tempat e, seaman apapun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Oleh karena itu maka Allah sampaikan di surat An-Nisa bahasanya semua manusia maka manusia itu tidak akan berbuat maksiat kecuali dalam keadaan bodoh. E, maksiat itu baru terjadi manakala orang itu bodoh bodoh dan tidak tahu dan kurang menyadari kalau Allah adalah zat yang maha tahu. Dan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang keras seksaannya Karena jika seorang itu berada dalam kesadaran penuh, bahasanya Allah mengetahui perbuatannya, dan jika itu maksiat dan Allah akan siapkan siksaan untuknya, dan seksaan Allah itu adalah seksaan yang demikian keras, maka tidak akan ada satupun manusia yang melakukan maksiat. Kapan manusia melakukan maksiat? Ketika kesadaran tersebut berkurang. Alias pengetahuannya, kualitas pengetahuannya, bahasanya Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu, itu berkurang, baru pada saat itu manusia berani melakukan maksiat. Baru berani melakukan maksiat dalam bentuk meninggalkan kewajiban atau menerjang hal-hal yang Allah larang. Dan perlu diketahui bahasanya maksiat itu tidak hanya menerjang hal-hal yang Allah larang. Banyak orang mengidentikan maksiat dengan menerjang apa yang Allah larang, berzina, mencuri. Allah melarang mencuri, diterjang. Allah melarang berzina, diterjang. Dan eh, padahal maksiat itu bukan hanya menerjang larangan, meninggalkan hal yang diperintahkan juga maksiat. Tidak sholat itu maksiat tidak puasa itu maksiat ya, hartanya berlimpah nggak berangkat haji itu juga maksiat ya, itu maksiat kemaksiat tidak hanya identik dengan orang mendem orang judi orang mabuk-mabuk orang ngepil ngedrak nah, namun ya ndak daftar-daftar haji padahal duitnya bertumpuk-tumpuk nah, proyeknya lancar nah ini juga maksiat ya, itu juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu satu hal yang patut untuk disadari bahasanya maksiat itu bukan hanya perbuatan ya, menerjang hal-hal yang terlarang meninggalkan hal-hal yang wajib itu juga maksiat Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya apapun baik yang besar ataupun yang kecil terjadi di jagat raya ini baik itu jagat raya yang kita lihat langit dan bumi atau yang lainnya di luar pengetahuan kita semuanya Allah ketahui dengan sempurna tidak ada yang lewat dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian ayat yang keenam <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walladhi yusawirkum fil arham. Dialah Allah zat yang memberikan rupa, memberikan gambar kepada kalian fil arham ketika kalian sudah berada di rahim. <clears throat> Kaifayasha sebagaimana yang Allah inginkan. La ilaha illahu al azizul hakim. Ya, maka jika kita yakini dan kita sadari bahasanya yang menciptakan dan memberi rupa adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia adalah zat satu-satunya zat yang berhak dan layak untuk disembah, diibadahi. La ilaha illa huwa. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Dan Dia Al-Aziz. Ya, dia adalah Al-Aziz, Al-Hakim. Dia zat yang maha perkasa dan dia juga adalah zat yang maha bijaksana. <clears throat> Ya, maka Allah sampaikan dalam ayat ini bahasanya dialah Allah yang memilihkan untuk kalian dan menentukan untuk kalian rupa tertentu yang Allah tetapkan dan Allah inginkan. Maka rupa ya, rupa tertentu yang ya, yang ada pada anak itu adalah semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kehendak Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah kemudian bertentangan dengan realita bahwasannya ya, kondisi fisik bapak dan ibunya itu menentukan. <clears throat> ya, kondisi bapak dan ibunya itu menentukan. <clears throat> Oleh karena itu maka anak itu secara umum mirip dengan bapaknya atau mirip dengan ibunya <clears throat> atau mirip dengan dua-duanya. maka mayasya atau kaifa Allah berikan rupa untuk kalian kaifayasha sebagaimana yang Allah kehendaki itu tidak berarti ya, sebagaimana Allah kehendaki tersebut itu ya, tanpa ada sebab. Tentu keadaan fisik bapak dan ibunya itu menjadi sebab yang juga menjadi faktor yang menentukan dan ikut berperan untuk bagaimanakah keadaan fisik e, seorang anak. Dan di sini Allah katakan fil arham Allah lah yang memberikan rupa maksudnya pokok rupa. Karena tentu ayat ini tidaklah bertentangan dengan realita bahasanya nanti ya, setelah keluar dari rahim rupa manusia mengalami perkembangan. Ya, rupa manusia mengalami perkembangan dulu ketika TK wajahnya seperti ini, SD seperti itu, SMP-nya sudah berubah, SMA-nya e, tambah berubah, nah, setelah kampung kuliah berubah sama sekali. E, namun e, dasar rupanya itu tidak berubah, peseknya ya tetap pesek, ya. <laughs> ya peseknya tetap pesek. Ya. <clears throat> e, ya, maka ya, mancungnya tetap mancung. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rupa di rahim Allah memberikan rupa di rahim itu bisa kita katakan rupa yang dimaksudkan adalah pokok rupa. Karena ini tentu ayat ini tidak bertentangan dengan realita yang menunjukkan ada perkembangan wajah dan perkembangan rupa yang terjadi pada manusia setelah keluar dari rahim. Namun pokok rupanya e, sudah ditetapkan di rahim. Bagaimanakah bentuk dasar hidungnya eh, itu sudah ditentukan lambenya itu memble ataukah tidak, ah, itu sudah ya, sudah jadi paket dari sononya. Ya, meskipun kemudian nanti ada perkembangan, boleh jadi dulu kuning, kemudian jadi hitam atau dulu hitam, kemudian melalui mengalami perbaikan. Nah, maka itu satu hal yang mungkin, ya satu dan realita menunjukkan hal tersebut. Sehingga yang dimaksud dengan fil arham, Allah yang memberikan rupa di rahim, Ya, Allah memberikan rupa di rahim di sini adalah pokok rupanya. Pokok rupanya sudah sudah Allah pada saat keluar dari rahim itu sudah jelas bentuknya. Ya kaifa yasha sebagaimana Allah kehendaki ya, dan tentu Allah Subhanahu wa taala menghendakinya dengan sebab-sebab yang Dia tentukan. La ilaha illahu wa tiada sesembahan yang berat disembah melainkan Dia Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat Allah adalah Al-Aziz Al-Hakim, dia adalah zat yang maha perkasa dan dia adalah zat yang maha bijaksana. Untuk Al-Hakim bagi nama Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memiliki beberapa makna. Kalau kita terjemahkan Al-Hakim dengan zat yang maha bijaksana, itu sebenarnya adalah menerjemahkan Al-Hakim dengan salah satu eh, kandungan dari makna nama Allah Al-Hakim. Karena nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim ya, itu memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, Al-Hakim adalah maknanya adalah hakim. Ya. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menetapkan hukum. Maka boleh dan tidak salah seadanya kita terjemahkan Al-Azizul Hakim, dia zat yang maha perkasa dan dia adalah zat yang menetapkan hukum. Dan demikianlah realitanya bahasanya Allah Subhanahu wa taala lah zat yang menetapkan hukum dan hukum Allah Subhanahu wa taala ya, di dunia ini ya, ada dua macam. Yang pertama disebut dengan hukum kauni. Hukum kauni ini bahasa lainnya adalah takdir. Ya, maka yang punya dan yang punya otoritas untuk menetapkan hukum kauni ini lahir, ini sakit, ini mati, ini sembuh, ini selamat, ini kecelakaan, ya, kecelakaan terus ini mati atau kemudian hidup. Ya. Ini naik pesawat terbang dan mati ataukah naik pesawat terbang dan bisa turun hidup. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukumnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukumnya. Meskipun pilotnya pilot terlatih, ya, kalau memang e, jatah hukumnya itu mati ya mati ya tidak ada yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Meskipun boleh jadi pesawatnya sudah demikian canggih, ada kursi pelontarnya atau apa, ya kalau nanti pesawatnya mau meledak itu tinggal dipencet kemudian pakai parasut uh, bisa selamat. Ya, meskipun pesawatnya demikian canggih dan harusnya canggih, ya, kalau memang jatahnya mati, mati. Meskipun umurnya baru 31 tahun sama 40 tahun ya maka ya mati tidak harus nunggu ya umur tertentu ya. boleh jadi yang 31 tahun ya, mati duluan ya. ya yang 50 tahun nggak mati-mati ya. ya, maka ya, itu adalah yang punya otoritas menetapkan hukum tersebut siapa mati selamat sehat ya, sakit kecelakaan ataukah sehat walafiat semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, mati itu tidak ada uh, nomor urutnya yang lahir duluan kemudian mati duluan. Boleh jadi lahir belakangan, mati duluan. Ya. Yang sudah lahir duluan kemudian matinya paling belakangan ya. Satu hal yang mungkin untuk terjadi. Ya, orang Jawa bilang mati itu seperti Eh, pohon kelapa. Ada yang cengkir mat, jatuh, ada yang kemudian degan jatuh, ada yang baru kelapa jatuh, eh, ada yang beluluk jatuh. Nah, ada yang kemudian eh, kering kom, kom, eh, sudah kering kontang di atas pohon kelapa tidak jatuh-jatuh. Nah, harus kemudian dijatuhkan kalau eh, mau jatuh. Demikianlah orang mati. Ada yang bayi mati, ada yang remaja mati, separuh bayi mati, ada yang tua mati. <clears throat> Maka itu hukum kauni, itu hukum kauni atau takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada orang satupun orang yang bisa menentang hukum kauni. tidak <clears throat> ada yang bisa membangkang. Kafir, mukmin semuanya terikat dengan hukum kauni dan tidak bisa mengelaknya. Kemudian ada hukum yang kedua adalah hukum syar'i. Ya, itulah semua aturan Allah Subhanahu wa taala, semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi titik beda yang membedakan manusia antara satu dengan yang lain. Ya, yang membedakan mukmin dan kafir itu hukum syar'i, bukan hukum kauni. Kalau hukum kauni alias takdir, ya, maka mukmin dan kafir itu sama. Namun hukum syar'i itulah yang membedakan siapa yang mau taat, tunduk, patuh, ya, mengikrarkan diri untuk jadi orang yang patuh, maka dia orang yang beriman. Ya, meskipun setelah mengikrarkan diri mau patuh dan mengucapkan dua kalimat syahadat ternyata ada beberapa pelanggaran, maka nanti pelanggarannya dilihat ada pembat ada pelanggaran yang itu membatalkan ikrarnya dan ada pelanggaran yang pelanggaran kepatuhan yang itu tidak membatalkan ikrarnya. Maka hukum syar'ilah yang kemudian jadi tolak ukur pembeda mukmin dan kafir. Maka hukum syar'i inilah maka sebagian orang bisa menentangnya. Allah perintahkan sholat, maka orang bisa mengatakan saya nggak mau sholat. Ya, Allah perintahkan ayo puasa, maka boleh jadi ada manusia yang menolak saya nggak mau puasa. Ya, maka di sini dijumpai orang-orang yang menantang. Namun kalau dihukum kau kauni tidak bisa dijumpai, tidak dijumpai manusia-manusia yang bisa sombong dan menantang. Kemudian makna yang kedua dan tidaklah salah seandainya Al-Hakim kita maknai dengan zat yang maha bijaksana. Dalam pengertian zat yang menetapkan eh, segala sesuatu pada tempatnya yang tepat. Zat yang tidak melakukan satu hal menetapkan satu pun, menciptakan satu pun atau menetapkan satu pun aturan kecuali di balik penciptaan dan ketetapan tersebut terdapat ya, hikmah ya, terdapat nilai-nilai positif yang boleh jadi orang mengetahuinya dan boleh jadi orang tidak mengetahuinya e, pelajaran yang bisa kita ambil <clears throat> dari ayat ini ayat ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Azza wa Jal. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rupa untuk makhluk-makhluknya saat dia masih di dalam rahim. Sejak di dalam rahim telah diberi rupa tertentu. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan rupa setelah lahir. Namun dasarnya, dasar pokok rupa telah diberikan. Lain halnya dengan akal, ya, kemampuan untuk berpikir. Manusia lahir sama sekali tidak punya kemampuan berpikir. Ya, bisa kita katakan kemampuan berpikir manusia saat lahir nol. Baru setelah itu Allah berikan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah, kalau rupa itu pokok rupa telah diberikan sejak dirahim maka seandainya Allah berganda boleh jadi eh, rupa untuk manusia itu seperti eh, kemampuan berpikir. Nanti baru kemudian bentuk tiba-tiba setelah keluar sedikit demi sedikit baru kemudian mulai oh hidungnya mau kelihatan dan seterusnya. Seandainya Allah berkehendak bisa demikian. <clears throat> Namun ya, yang menjadi kehendak dan ketetapan Allah rupa telah diberikan sejak di rahim. Meskipun tidak menutup kemungkinan setelah keluar dari rahim terjadi perkembangan perkembangan. Ya, dan itu pun telah Allah tentukan ketika seorang itu keluar dari rahim, rupanya mana yang berkembang, bagian tubuhnya mana yang berkembang, mana yang tidak berkembang, telah Allah atur demikian apiknya. Rambut kepala Allah tetapkan berkembang pesat. Ya. Namun bulu alis ya, tidak berkembang. Coba bayangkan seandainya bulu alis itu juga berkembang. Nah, ya, sebagaimana rambut kepala apa jadinya. Nah, eh, maka tentu bisa menakutkan. Nah, ya, ya, maka ya, kemudian <clears throat> ya, boleh jadi kemudian ada yang berkembang kemudian nanti ada titik akhirnya, ada titik hentinya. Ya. Kalau rambut berkembang tidak pakai titik henti, terus berkembang. Seandainya tidak dipotong, tidak tahu panjangnya seberapa. Ya, namun gigi itu berkembang dan ada titik akhirnya. Coba gigi tambah panjang terus ah. <laughs> Nanti proyek dokter gigi motong gigi ya. Ah, karena tumbuh berkembang. Namun Allah Subhanahu wa taala ciptakan segalanya dengan demikian apiknya demikian sedemikian rupanya gigi berkembang namun ada titik berhentinya sudah titik berhentinya sudah tercapai ya sudah tidak kemudian berkembang terus panjang terus sehingga menakutkan ya. maka demikianlah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat uh, eh, maka ayat ini menunjukkan bahasanya rupa yang dimiliki oleh makhluk itu adalah semata-mata dengan perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Mana yang rupanya itu kulit putih, kulit hitam dan seterusnya, itu semata-mata ketetapan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya kasih sayang Allah ya, azza wajal ya, yaitu dengan Allah memberikan rupa sejak di rahim dan Allah tidak jadikan manusia itu keluar dari rahim ibunya dalam keadaan belum memiliki rupa dan bentuk. Ya, meskipun seandainya Allah berkehendak, bisa saja manusia itu keluar dari janin itu keluar dari rahim dalam keadaan belum punya rupa e, sedikit pun dan baru berkembang setelah keluar dari rahim. Ini. E, namun Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan rupa sejak di rahim sehingga ketika orang-orang pada jenguk Bani itu sudah bisa komentar dan memuji ya, cakep, ganteng dan yang itu membanggakan dan menyenangkan orang tuanya. Coba kalau rupanya belum jelas, cuma kemudian buletan begitu saja. Nah, nah apa komentar <laughs> orang-orang yang tilik bayi? Nah, ya, nggak bisa kemudian komentar karena belum tahu ini nanti cakep apa kemudian bagaimanakah keadaannya maka bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala keluar dari rahim itu sudah punya bentuk yang sudah bisa dikomentari. Dan di sini Allah katakan bahasanya rupa itu kaifayasya sebagaimana Allah kehendaki. Ya, maka rupa yang ada pada janin dan bayi itu mengacu pada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengacu kepada perbuatan hamba. Ya, maka orang tidak boleh komentar, oh, ini kok banyak ganteng timur bapak bapaknya kok pinter timan ya. Nah, ini bayi ini kok ganteng lu nggak bisa. Ya, ini nggak bisa karena pakai kifayasha Allah kehendaki, bukan karena kehendak manusia. Ya, bukan karena kehendak manusia, maka itu perkataan dan kalimat yang salah. nih salah berdasarkan ayat pakai ini kifayasha salah berdasarkan realita ya, ternyata ya sama saja yang pinter dan yang tidak pinter kalau memang jatahnya dikasih anak ganteng yang ganteng ya, ya uh, kemudian uh, <clears throat> dan demikian juga ayat ini menunjukkan adanya kehendak ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak kaifa yasha sebagaimana yang Allah kehendaki dan berkenaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala maka di sini terdapat kaidah masyiat masyiatullah makrunatun bil hikmah. Yang namanya ganda Allah Subhanahu wa taala itu pasti bergandengan dengan hikmah. Ya, maka apa yang Allah kehendaki maka ada manfaat yang terpuji, ada hal yang positif dibalik apa yang Allah kehendaki. Ketika kemudian Allah kehendaki bahasanya ternyata anak tersebut lahir cacat, itu ada hal yang positif yang ada di balik hal tersebut. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala uh, ingin dengan hal tersebut untuk menghapus dosa-dosa orang tuanya. Allah beri ujian anaknya lahir dalam keadaan cacat misalnya. Kemudian yang jelas eh, atau kemudian maksud-maksud yang lain sebagai teguran bagi orang tuanya ya, karena telah melalaikan Allah Subhanahu wa taala atau kemudian karena sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala Allah kasih ujian. Ya, maka yang jelas semua yang Allah kehendaki ada hikmahnya. Ada nilai-nilai positif di balik semua apa yang Allah tentukan. <clears throat> ya, kemudian berkenaan dengan bahasanya rupa itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka apakah hal ini menunjukkan ya tidak bolehnya berdandan? Tidak bolehnya kemudian ya, meningkatkan kualitas rupa ya, dengan berbagai macam bentuk berdandan jawabannya tentu tidak bisa disimpulkan demikian. Ya, bahkan ya, berdandan satu hal yang memperbaiki penampilan fisik, satu hal yang Allah izinkan, satu hal yang Allah bolehkan, bahkan satu hal yang Allah sukai, sebagaimana sabda Nabi Alaihissalam, allah jamilun yuhibul jamal. Saya Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang indah ya, dan menyukai ya, usaha yang dilakukan manusia untuk memperindah tampilan fisiknya dan tampilan lahiriahnya. Akan tetapi untuk mempercantik diri, memperbaiki penampilan itu ada batasan-batasan yang Allah tetapkan. Ada batasan-batasan yang Allah tetapkan. Ya, dan di antara batasan dan kaedahnya adalah dilarang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala jika itu untuk tujuan kecantikan dan keindahan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih melaknat sejumlah eh, perbuatan tertentu yang tujuannya adalah untuk mempercantik diri. Ah, Nabi katakan al mughayyirati ya, ya, lil husni al mughayyirati lil khalqillah. Ya, karena kecantikan dan mengubah mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kaidah penting berkenaan dengan masalah berdandan dan memperbaiki penampilan, maka e, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan itu dalam rangka untuk e, meningkatkan penampilan ya, maka ini satu hal yang terlarang dan yang dimaksud dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala Mengucapkan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk kecantikan yang terlarang itu manakala bersifat permanen. Manakala bersifat permanen. Oleh karena itu jika tidak bersifat permanen maka diizinkan. Maka wanita diizinkan oleh syariat bahkan dianjurkan untuk memberikan warna pada kukunya. Bahkan Nabi katakan bahasa itu adalah ciri pembeda tangan perempuan dengan tangan laki-laki. Ketika Nabi melihat ada seorang perempuan, ya, namun tangannya itu kukunya tidak eh, di, uh, tidak uh, diberi warna, maka Nabi katakan, "Ih, tangan laki-laki atau tangan perempuan?" seakan-akan kemudian Nabi uh, menyampaikan bahasanya kalau tangan itu kukunya tidak diberi warna, image-nya adalah laki-laki dan bukan perempuan. Ya, maka uh, ini adalah tentu terjadi perubahan namun bersifat sementara. Demikian juga Nabi menganjurkan agar uban itu e, yang putih diberi warna, diubah, disemir namun dengan dengan warna selain hitam. Ya boleh jadi kemerah-merahan, agak pirang atau e, warna yang lain. Dan tentu semir itu bersifat sementara. Sehingga memperbaiki penampilan fisik yang bersifat sementara satu hal yang eh, memperbaiki penampilan fisik untuk kemudian tambah e, eh, cakap atau tambah cantik dan itu bersifat sementara itu bukan mengubah ciptaan Allah yang terlarang, bukan bagian dari mengubah ciptaan Allah yang terlarang. Mengubah ciptaan Allah yang terlarang itu yang bersifat permanen. Bersifat permanen. <clears throat> Ya, misalnya operasi plastik yang semula keriput kemudian jadi kenceng, nah, itu bersifat permanen, ya, bersifat permanen. Kemudian operasi plastik supaya buah dadanya kelihatan lebih besar dikasih ini dan itu dimasuki apa yang bersifat dan itu tentu bersifat permanen. Maka ini satu hal yang terlarang, satu hal yang terlarang dalam syariat. Demikian juga terdapat beberapa model berdandan yang dilarang oleh syariat di antaranya adalah menyambung rambut, ya, ya, atau di antara bentuknya adalah wig, ya, memakai wig. Demikian juga eh, tato dalam rangka tujuan untuk mempercantik diri, sebagaimana perilaku orang-orang jeliah juga satu hal yang dilarang oleh eh, oleh syariat. Demikian juga mempercantik diri dengan mengerok alis atau bahkan menghilangkannya atau menipiskannya atau mengguntingnya satu hal yang dilarang oleh syariat <clears throat> dan berkenaan dengan masalah uh, dengan masalah ini maka syariat membedakan antara eh, kegiatan kemudian pengubahan uh, fisik itu dibedakan antara jika tujuannya menghilangkan cacat atau mempercantik diri. Kalau tujuannya dalam menghilangkan cacat, maka bentuk-bentuk mengubah fisik ya, satu hal yang diperbolehkan. Ada orang yang terlahir dalam keadaan sumbing, maka melakukan operasi agar supaya ya, tidak terlihat sumbingnya satu hal yang diperbolehkan. Karena itu dalam rangka menghilangkan cacat fisik dan bukan dalam rangka untuk mempercantik dan itu bukanlah mengubah ciptaan Allah namun mengembalikan ciptaan Allah, mengembalikan kepada ciptaan Allah normalnya ciptaan Allah bibir itu tidak sumbing maka sumbing kemudian dioperasi supaya nampak normal maka itu tidak mengubah ciptaan Allah namun mengembalikan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang terlahir kemudian di tangannya itu ada enam jari maka operasi untuk kemudian menghilangkan satu jari satu hal yang tidak mengapa. Dan itu bukanlah mengubah ciptaan Allah namun mengembalikan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ciptaan Allah yang normal di satu tangan itu ada cuma ada lima jari saja. Ya, maka ya, dalam ini syariat membedakan antara mengubah ciptaan Allah dalam rangka menghilangkan aib, menghilangkan cacat, menghilangkan sesuatu yang memalukan dengan mengubah ciptaan Allah dalam rangka untuk mempercantik diri. Kalau untuk meningkatkan kecantikan, meningkatkan kualitas cantik, maka itu terlarang, ya, tergolong bahkan dosa besar.